السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mari kita buka majelis ini dengan membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي أماننا وقال أيضا خير الناس أنفعهم للناس Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengkaji Syam negeri akhir zaman. Saat ini kita sudah berada di akhir zaman. menjelang kiamat terjadi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya pernah menjelaskan ada beberapa negeri yang disebut oleh beliau di akhir zaman nanti. Dan kita sama-sama mengetahui saat ini ada beberapa negeri atau beberapa negara lebih kurang 170 negara termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura yang berada di Asia Tenggara ada juga di Afrika, kemudian di Amerika, Eropa, Australia apakah negara-negara yang jumlah 170 di akhir zaman itu akan lebur akan hilang, akan lenyap Jawabannya wallahu alam. Bisa juga negara-negara tersebut bertambah. Dan realita sudah dapat kita ketahui. Misalkan Uni Soviet. Saat ini Uni Soviet nggak ada lagi. Udah bubar. Yang muncul adalah negara-negara baru pecahan dari Uni Soviet. Bahkan ada negara yang berpisah bertahun-tahun kemudian bersatu seperti Jerman Barat dan Jerman Timur sekarang menjadi Jerman. Kemudian dulu belum ada negara Timur Timur. Kemudian dia melepaskan dari Indonesia, maka jadilah negara Timur Timur. Tapi yang perlu kita pahami, ada satu negeri yang disebut oleh Rasulullah SAW, yaitu negeri Syam. Kalau kita lihat peta dunia, khususnya dunia Islam ini yang warna hijau ini dunia Islam ya mayoritas penduduknya Islam ya nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini lebih jelas lagi kalau kita lihat ini sudah terkotak-kotak beberapa negara ya ada Afghanistan Turkmenistan, Uzbekistan, kemudian juga ada Turki, kemudian Saudi Arabia, Sudan yang berada di Afrika. Nah, posisi negara Sam itu, negeri Sam itu ini. Terdiri dari Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Jadi yang harus kita pahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW negeri Sam bukan hanya Suriah Suriah adalah bagian dari negeri Syam. Ini perlu kita pahami terlebih dahulu nanti supaya kita memiliki wawasan yang luas. Nah, kalau wawasan kita luas, kita akan bersikap bijaksana. Ini lebih jelas lagi, ini Suriah. Batasnya ini. Kemudian ada Lebanon, kemudian ada Yordania, kemudian ada Palestina. Di zaman Rasulullah SAW negara yang saya sebutkan tadi mereka disebut dengan negeri Syam nah, makanya Datuk Rasulullah SAW bernama Hashim dia berniaga ke negeri Syam Rasulullah SAW punya bapak namanya Abdullah Abdullah punya bapak namanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim jadi Hashim adalah datuknya Rasulullah SAW moyangnya Rasulullah SAW nah beliau berniaga ke negeri Syam dan pusatnya itu di Damaskus dan Damaskus sampai saat ini ada dan dalam peristiwa akhir zaman Damaskus juga disebut nah kemudian dia lanjutkan perniagaannya perjalanannya sampai ke Gaza dan di Gaza dia meninggal dunia jadi ini merupakan dalil merupakan penjelasan bahwa negeri Syam itu luas Nah karena penjajahanlah maka negeri Syam di kota-kota Suriah dan Libanon itu diambil alih oleh uh, Perancis. Kemudian Yordania dan Palestina itu diambil oleh Inggris. Dia dijajah maksudnya. Nah kemudian eh, Palestina ini diserahkan oleh Inggris kepada Zionis Israel dan sampai sekarang penjajahan itu masih berlangsung. Ini dia. Jadi saya tegaskan lagi negeri Syam saat ini terpecah menjadi Suriah atau Syria, sama itu. Kemudian Lebanon, kemudian Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel, kemudian Yordania. Nah, Suriah penduduknya 17 juta. Mayoritas adalah muslim dan ini data sebelum revolusi. Revolusi sudah berlangsung 5 tahun. Nah, otomatis karena peperangan maka jumlah penduduk Suriah saat ini sudah berkurang ada berkurang karena meninggal dunia dan berkurangnya juga uh, karena dia mengungsi jadi sekarang yang mendiami Suriah itu uh, sangat uh, sedikit sekali jumlah penduduknya karena mereka ada yang mengungsi ke Turki, ada yang mengungsi ke perbatasan Yordan, bahkan ada yang mengungsi untuk menyelamatkan dirinya pergi ke Eropa. Nah, ini Yordania. Nah, sebenarnya dengan jumlah sebanyak ini, kalau mereka komitmen, saya berkeyakinan petuh dalam hitungan jam itu Palestina dapat kembali ke tangan rakyat Palestina. Artinya Palestina dapat merdeka. Tapi kenapa Palestina hingga detik ini masih dijajah Zionis Israel? Kemudian Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh Zionis Israel karena penguasa-penguasa negeri Arab banyak yang melakukan kolaborasi dengan Zionis Israel melakukan kerjasama dengan Zionis Israel walaupun rakyatnya semangat untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini negara Suriah ada beberapa kota provinsi di Suriah eh, yang perlu kita ketahui di antaranya Aleppo dua pekan yang lalu ada informasi rakyat Eh, Suria banyak yang mengungsi ke perbatasan Turki, ke Kilis. Puluhan ribu orang, padahal sedang musim dingin. Ya. Mereka mengungsi ke sini. Kenapa mereka mengungsi? Karena wilayah Aleppo, kalau dalam bahasa Arabnya disebut Halab. Kalau dalam bahasa eh, Inggrisnya disebut Aleppo. Karena negeri ini dibombardir oleh pasukan udara Rusia. Jadi Rusia ini udah kegatelan, bukan lagi sebagai penasehat militer atau politik dari uh, rezim uh, Suriah, tapi dia sudah uh, langsung untuk melakukan penyerangan. Dan itu bukan ke Aleppo saja, tapi juga ke Idlib. Dan alhamdulillah saya pernah ke Aleppo, ke Idlib untuk menyampaikan bantuan kaum muslimin, menyampaikan bantuan dari Indonesia ketika awal-awal revolusi. Kalau sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Karena perbatasan ini penjagaannya sangat ketat. Ya. Bahkan ada uh, relawan Indonesia itu ketika dia uh, terbang dari Istanbul ke Hatay, ini di Hatay sini. Ini Hatay. Itu langsung diturunkan dari pesawat salah seorang relawan tersebut ngomong langsung ke saya 100% penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut 90%-nya intelijen yang 10% adalah relawan Indonesia akhirnya semua diturunkan apalagi yang wajah Melayu ya itu udah dicurigai ISIS nah maka sangat sulit ke sana dan bagi para relawan ISIS pun juga jadi pertanyaan yang diuntungkan dari keberadaan istri itu siapa? Nah, ketika berbicara istri, di mana pusat kekuasaannya, di mana dia mayoritas? Ini di Rakah. Nah, di Rakah ini ada sumber minyak, ada kilang minyak. Yang menguasai adalah ISIS. Nah, konon kabarnya banyak minyak-minyak itu yang di, dijual oleh mereka. Makanya mereka mendapatkan keuntungan, mendapatkan dana yang besar. Nah, sedangkan Damaskus di sini. Kemudian ada juga Hama, ada juga Homs. Ini Homs. Nah, Homs ini adalah tempat di mana sahabat Rasulullah SAW yang bergelar Saifullah, yang bernama Khalid bin Walid meninggal dunia. Dia dimakamkan di Homs. Nah, coba anda perhatikan bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah SAW. Saya akan majukan. Ya, Lihat perjuangan sahabat Rasulullah SAW. Khalid bin Walid dari Mekah Al-Mukarramah. Ini sini. Meninggalnya di Suriah, tepatnya di Homs. Ini perjalanan yang begitu jauh. Jangan kita bayangkan di abad sekarang. Di zaman 1400 tahun yang lalu. Jangankan pesawat, mobil juga nggak ada. Jangankan mobil, motor juga nggak ada. Jangankan motor, sepeda juga nggak ada Kendaraan mereka adalah onta dan kuda. Tapi begitulah semangat sahabat Rasulullah SAW untuk mengembangkan Islam, melakukan dakwah, berjihad. Dia sampai ke negeri uh, Suriah ini. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ayub Al Ansori, ya, dia meninggal di Istanbul sini. Sahabat Rasulullah SAW, rumahnya pernah menjadi tempat penginapan Rasulullah SAW bukan sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan. Beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW mendapatkan rumah yang permanen. Dan di sini ada makam sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ayyub Al Ansari. Inilah gambaran kegigihan semangatnya sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian ini adalah takiyah. Latakiyah ini berada di pinggir pantai Kemudian ada Tartus. Ya. Ini wilayah dari Suriah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan lagi. Kemudian negara Palestina. Negara Palestina ini dia. Berbatasan dengan Mesir. Ini berbatasan dengan Yordania. Kemudian sebelah utaranya Lebanon. Kemudian ini ada Syria. Kita perjelas lagi. Ada beberapa kota di Palestina. Ada Khan Yunis, ada Gaza, Astolan, Asdod, ada Tel Aviv dan Palestina ini dibagi tiga. Realitanya dibagi tiga saat ini. Yang pertama Gaza yang dikuasai oleh Hamas, kemudian tepi barat yang dikuasai oleh PLO, oleh Fatah, yang ibu kotanya adalah Ramallah, pusat kekuasaannya adalah Ramallah. Kemudian di luar itu disebut dengan Palestina 48 yang dijajah dikuasai oleh Zionis Israel. Kalau ini disebut dengan otoritas Palestina. Ya. Nah, ini ada Tel Aviv. Jadi Tel Aviv itu berada di di pantai. Nah, kekuatan Hamas roketnya itu sudah sampai Tel Aviv, bahkan sampai ke Haifa sini. Makanya Zionis Israel minta kepada pemerintah Mesir pada saat itu yang dipimpin oleh Mursi agar diadakan gencatan senjata. Ini kota-kota yang berada di Palestina. Ah, ini Al-Quds yang ada di dalamnya Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian ada Jericho, ada Ramallah, kemudian ada Tiberia. Dalam peristiwa akhir zaman ada penjelasan hadis Rasulullah SAW tentang Tiberia berkaitan dengan kisah Dajjal jadi Dajjal itu pernah ditemukan oleh saudagar dari Arab, kemudian Dajjal bertanya beberapa pertanyaan. Di antaranya bagaimana kondisi Tiberia? Oh, masih uh, eh, airnya banyak. Nah, nanti di akhir zaman ini airnya akan menyusut dan akan kering. Dan itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Nah, itu adanya di mana? Adanya di Palestina dan berbatasan dengan Suriah. Nah ini termasuk dengan negeri Syam. Itulah di awal saya katakan, jadi ketika kita memahami negeri Syam, pahamilah Syam itu bukan sekedar Suriah. Ada Palestina nya, ada Yordanianya, ada Libanonnya. Doa Rasulullah SAW untuk negeri Syam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah berkahilah kami dalam negeri Syam dan negeri Yaman. Dua negeri disebut oleh Rasulullah SAW yang sekarang menjadi negara. Ya. Syam diantaranya adalah uh, Suriah, ya, kemudian juga Palestina, Yordania dan Lebanon, empat negara dan negeri Yaman. Sahabat berkata, dan negeri Najd dalam riwayat lain Irak, beliau berkata, mengulangi lagi doanya, Allah lana fi syamina wa fi yamanina. Sebagian sahabat berkata, dan negeri Najat ditanya lagi oleh sahabat. Beliau menjawab, di sana terdapat gempa, fitnah, dan keluarnya tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa Rasulullah SAW. Apa yang kita pahami dari doa Rasulullah SAW tersebut? Kalau saya memahami dari doa Rasulullah SAW, yang pertama adalah kepedulian Rasul kepada negeri Syam dan kepada negeri Yaman. Dari kepedulian itulah beliau SAW berdoa. Kalau nggak peduli nggak mungkin dia berdoa. Sama juga karena Anda peduli dengan sahabat Anda yang melakukan pernikahan, kemudian datang undangan. Apa yang Anda lakukan? Datang menghadiri pernikahan tersebut, apalagi diundang. Nah, ketika diundang, kemudian kita hadir dalam acara resepsi. Apa yang kita lakukan? Apa celangak celinguk? Kan enggak. Kita datang, kepelaminan, kemudian kita menemui mempelai, kemudian kita mendoakan dia. Ini kan wujud dari kepedulian kita, perhatian kita. Nah, doa yang diucapkan keberkahan. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa negeri Syam dan negeri Yaman adalah negeri yang dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan kritis, kalau memang diberkahi, kenapa sekarang terjadi peperangan di sana? Banyak orang yang mati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik kematian itu ada pintu surga yang terbuka. Bukankah keberkahan suatu kebaikan? Bukankah keberkahan itu mengantarkan orang untuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan kita melihat dengan kacamata materialis, jangan kita melihat dengan kacamata material kapitalis. Kalau kita melihat dengan kata mata materialis, yang namanya Suriah saat ini hancur-hancuran. Yang namanya Gaza Palestina sangat sengsara dan sangat sulit. Kalau dilihat dengan kacamata materialis, bagaimana nggak sulit, bagaimana nggak sengsara. Gaza sampai saat ini 10 tahun diblokade oleh zona Israel. Suriah dibombardir hampir tiap hari. Belum lagi bombir milnya, saya yakin jamaah pernah dengar beberapa pekan yang lalu bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Madia, Madaya, Madaya. Ya. Bagaimana mereka kurus kering, tulang berbalut dengan kulit, bukan lagi dengan daging. Mereka kesulitan mendapatkan bahan pokok. Bahkan ada di antara mereka yang meminta fatwa, bolehkah kami memakan daging kucing? Lihat bagaimana kesulitan kesengsaraan mereka. Tapi ingat, di balik kesulitan mereka ada kemudahan. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW yang dizolimi. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cahaya iman tetap terpatri di Syam di waktu terjadi fitnah. Jadi memang di akhir zaman akan muncul berbagai macam fitnah. Dalam fitnah itu orang nggak tahu lagi membedakan halal dan haram, perintah dan larangan, yang pantas dan yang tidak pantas. Bahkan tidak lagi mampu membedakan ini pasangannya atau bukan. Buktinya apa? Ada orang laki-laki sukanya dengan laki-laki. Ada wanita sukanya dengan wanita. Minta kawin lagi. Bahkan minta diformilkan lagi. Inilah fitnah akhir zaman. Jadi apa yang dilakukan dosa oleh umat-umat terdahulu, maka saat ini pun juga dimunculkan kembali. Nah, oleh karena itulah kita perlu mengkaji dalam hal ini agar kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan wawasan yang luas sehingga kita bijaksana. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, tiba-tiba aku melihat tiang kitab diambil dari bawah kepalaku. Aku melihatnya dibawa pergi dan aku pun mengikutinya dengan dua pandanganku. Kemudian tiang itu ditegakkan di Syam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya iman berada di Syam ketika terjadi fitnah. Hadis riwayat Ahmad. Imam Iz berkata maksud dari hadis ini adalah apabila fitnah terjadi dalam agama Islam, maka penduduk Syam bebas dari fitnah tersebut dan tetap beriman dan apabila fitnah terjadi di luar agama maka ahli Syam beramal sesuai dengan keimanannya lalu beliau menafsirkan tiang kitab dengan tiang Islam sebagaimana kaum muslimin bersandar kepadanya dan berlindung di bawahnya kenyataan menjadi saksi semua itu kenyataan menjadi saksi semua itu sesungguhnya kita melihat kesungguhan dan keisikoman penduduk Syam dan ketatan mereka dengan Quran dan sunnah ketika timbul perbedaan Insya Allah nanti saya akan sampaikan, saya akan lihatkan bagaimana penduduk Syam, mulai dari anak-anaknya, mereka memakmurkan masjid, mereka tetap mengaji, padahal perang sudah. Saya pernah ke Aleppo, pernah ke Idlib, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu dalam keadaan perang mereka tetap ke masjid ngaji. Ini yang mungkin membedakan sama negeri kita. Di negeri kita perang kagak apa kagak anak-anak pada nggak mau ngaji. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Di Gaza itu kan termasuk negeri Sam. Itu puluhan ribu orang di wisuda. Wisudanya nggak tanggung-tanggung di lapangan bola di wisuda. Tiap rumah minimal satu orang hafal Quran. Di Suriah juga begitu, di Aleppo juga begitu. Anak-anak ngaji. Membaca Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu cara Allah menjaga agamanya melalui orang-orang yang isi istiqomah mulai dari anak-anak. Syam negeri orang-orang pilihan. Abdullah bin Hawalah Azdi berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan menjadi pasukan-pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Irak, dan satu pasukan di Yaman. Irak ada satu negeri. Kalau berdasarkan hadis ini, itu akan tersebut. Akan ada, akan tetap Irak. Yaman juga demikian. Ya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku Rasulullah SAW menjawab, pilihlah Syam dan barang siapa yang enggan maka hendaklah ia bergabung dengan Yaman dan meminum dari kolam-kolam air Yaman. Sesungguhnya Allah telah menaungi Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Sahih Ibnu Hibban. Said bin Abdul Aziz salah seorang perawi hadis ini berkata, Ibnu Hawalah berasal dari kota Az. Beliau tinggal di Yordania. Jika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau selalu berkata, barang siapa yang dinaungi oleh Allah, maka ia tidak akan diterlantarkan. Pilihan Rasulullah SAW ini dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Mu'ad bin Jabal dan Huzaifah bin Yaman. Tatkala mereka berdua meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW untuk tempat tinggal mereka sesudah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyarankan mereka untuk tinggal di Syam karena orang-orang pilihan Allah tinggal di negeri ini. Jadi sahabat bertanya kalau Rasulullah SAW meninggal kemana mereka tidak pergi pergilah ke negeri Syam. Ya. Ada pertanyaan bagaimana dengan Mekah Madinah? Mekah Madinah tetap lebih utama. Jadi harus kita pahami. Ya, Mekah Madinah tetap paling utama. Betapa tidak Orang sholat di Masjidil Haram nilai 100 ribu kali dibandingkan masjid yang lainnya. Orang sholat di Masjid Nabawi itu seribu kali dibandingkan masjid yang lainnya. Nah, itu baru masjid Masjidil Aqsa. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa nilainya 500 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Yang keempat, Syam negeri orang-orang mukmin. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, akan datang satu masa tidak ada seorang mukmin pun kecuali akan bergabung ke Syam. Nah, saya memahami bergabung ini bukan saja secara fisik dia bisa ke sana. Tapi ada juga bergabung itu secara fikrah, secara pemikiran. Ada juga yang bergabung dananya ke sana. Ada juga yang bergabung doanya. Ada juga yang bergabung kepeduliannya. Sebab kalau kita memahami secara letterlek, secara sempit, maka nanti orang akan berbondong-bondong ke sana. Indonesia 250 juta penduduknya. Kalau Taruhlah yang muslim berapa? 200 juta atau 150 juta saat ini misalkan. Apa kita semua akan meninggalkan 150 juta pergi ke Suriah? Rasanya nggak mungkin. Kalau menurut saya rasanya nggak mungkin. Kalau semua umat Islam orang beriman Indonesia pergi ke Suriah, lantas nanti Indonesia siapa yang mau garap? Orang Islam aja masih ada di Indonesia yang garap juga orang lain. Orang Islamnya masih ada, orang berimannya masih ada, tapi yang menggarap siapa? Yang mengambil keuntungan siapa? Itu masih ada orang beriman di negeri kita. Apalagi kalau semuanya disuruh hijrah. Jamanya yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Iz bin Abu Salam berkata, sepuluh ribu mata yang melihat Nabi SAW masuk negeri Syam tatkala mereka yaitu para sahabat mengetahui keutamaan negeri Syam dibandingkan negeri lain. Sepuluh ribu mata yang melihat Nabi itu ada sahabat. Jadi sepuluh ribu mata yang melihat Nabi dia beriman dia Islam itu ada sahabat. Jadi kriteria yang disebut sahabat itu adalah orang yang pernah melihat Nabi secara langsung itu sahabat. Kalau orang yang pernah melihat sahabat itu tabi'in. Ya, dalam ilmu agama itu ada penjelasan semacam itu. Nah sepuluh ribu sahabat Rasulullah SAW setelah dia mengetahui tentang keutamaan negeri Syam, mereka pergi ke sana untuk mengembangkan dakwah. Nah, makanya saya berkeyakinan penuh penduduk negeri Islam saat ini tidak menutup kemungkinan di antara mereka adalah keturunan dari generasi sahabat. Maka orang yang benci dengan sahabatlah yang benci kepada penduduk negeri Sam. Dan wujud kebencian mereka itu mereka bunuh penduduk negeri Syam. Mereka bantai penduduk negeri Syam. Mungkin sebagai dendam kesumat mereka kepada generasi sahabat. Karena mereka nggak suka sahabat. Nah, disinilah kita perlu saling ingatkan. Sahabat Rasulullah SAW telah berjuang mengembangkan dakwah Islam. Bahkan konon kabarnya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai mengembangkan dakwah ke Cina. Abu Ayyub Al-Ansari sampai ke Turki. Belum lagi sampai sahabat Rasulullah SAW mengembangkan dakwah sampai ke Afrika. Kalau bukan ada generasi sahabat, Islam nggak berkembang ke pelosok negeri, saudara. Makanya kita mendoakan mereka. Ketika disebut nama sahabat sebagai akhlak kita, adab kita kepada mereka, kita ucapan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka. Itu akhlak Islam. Kalau dia wanita, radhiyallahu anha. Kalau dia jamaah, radhiyallahu anhum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru empat poin. Jadi ada beberapa poin yang lain nah, karena waktu juga sudah uh, jam 1 lewat 5 dan Anda harus juga melanjutkan pekerjaan. Nah, saya pun juga harus tahu diri. Insya Allah Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan uh, untuk kita bertemu lagi dalam uh, pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum saya tutup dengan salam, saya minta secara khusus dan keikhlasan jemaah doanya.